بسم الله الرحمن الرحيم Dengan menyebut nama Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang. والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ Demi langit dan yang datang pada malam hari. Tahukah kamu apakah yang datang pada malam hari itu? Yaitu bintang yang cahayanya menembus. Tidak ada suatu jiwa pun diri, melainkan ada penjaganya. فلينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب Maka hendaklah manusia memperhatikan dari apakah dia diciptakan. Dia diciptakan dari air yang terpancar, yang keluar dari antara tulang sulbi dan tulang dada. إنه على رجعه لقادر Sesungguhnya Allah benar-benar kuasa untuk mengembalikannya hidup sesudah mati. يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر pada hari dinampakkan segala rahasia, maka sekali-kali tidak ada bagi manusia itu suatu kekuatan pun dan tidak pula seorang penolong. Demi langit yang mengandung hujan dan bumi yang mempunyai tumbuh-tumbuhan Sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar firman yang memisahkan antara yang hak dan yang batil. Dan sekali-kali bukanlah dia senda gurau. إنهم يكيدون كيدا Sesungguhnya, orang kafir itu merencanakan tipu daya yang jahat dengan sebenar-benarnya. وأكيد كيدا Dan aku pun membuat rencana pula dengan sebenar-benarnya. فمهل الكافرين أمهلهم رويدا karena itu, beri tangguhlah orang-orang kafir itu, yaitu, beri tangguhlah mereka itu barang sebentar,